senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, imam kita, junjungan kita, pemimpin kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kerabatnya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembacaan dari kitab Al-Fusul fi Siratir Rasul ya, tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam karangan Al-Imam Abu Fida Ibnu Katsir rahimahullahu taala, salah seorang ulama besar dari mazhab Syafi'i. Dan pada pertemuan kemarin kita telah membahas tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai berdakwah dengan cara dakwah sirriyah, dengan cara dakwah eh, diam-diam uh, atau sembunyi-sembunyi. Kita lanjutkan perkataan Al-Imam Ibnu Kefir rahimahullah Wa dakhala fil Islam man syarahallahu sadrahu lil Islam ala nurin wa basiratin wa muayanah. Fa akhadhahum sufaha'u ahli Makkah bil adha wal uqubah. Wa sana Allah wa rasulahu wa sana Allah rasulahu sallallahu alaihi wasallam wa hamahu bi ammihi Abi Talib. Maka setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjalankan dakwahnya, maka orang-orang pun masuk Islam di atas cahaya, di atas ilmu. Mulailah orang-orang bodoh dari penduduk kota Mekah mengganggu mereka, memberi hukuman kepada mereka. Akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pula Nabi sallallahu alaihi wasallam dijaga oleh pamannya Abu Talib. Jadi kita tahu bahwasanya Abu Talib membela Nabi sallallahu alaihi wasallam mati-matian. Liannahu kana syarifan muta'an fihim. Kenapa? Karena Abu Talib adalah seorang yang memiliki nasab yang tinggi, seorang yang mulia, dan ditaati oleh penduduk kota Mekah. Nabilan bainahum, cemerlang di antara mereka. La yatajasaruna ala mufaja'atihi bi syai'in fi amri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lima ya'lamuna min mahabbatihi lahu. Orang-orang kafir Quraisy mereka tidak berani mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak berani mengejutkan Abu Talib dengan gangguan kepada keponakannya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena mereka tahu bagaimana besarnya cinta Abu Talib kepada keponakannya yang satu ini itu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana min hikmatillahi baqa'uhu ala dinihim lima fi dzalika minal maslahah. Oleh karenanya di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala Allah membiarkan Abu Talib di atas agamanya. Jadi Abu Talib tidak masuk Islam, tetap di atas agama kesyirikan. Karena di balik ini ada kemaslahatan. Kalau seandainya Abu Talib masuk Islam, maka orang-orang kafir Quraisy akan berani menyerang Muhammad SAW, alaihi wasallam, bahkan berani menyerang Abu Talib. Akan tapi tatkala Abu Talib tetap dalam keadaan musyrik, maka dia tetap dihormati dan tetap dihargai, disanjung oleh orang-orang kafir Quraisy sehingga mereka tidak berani mengganggu Nabi SAW. alaihi wasallam. Oleh karenanya kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, di antara hikmah Allah, Allah membiarkan Abu Talib di atas kesyirikan karena ada kemaslahatan di balik itu. Hada wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u ila Allah lailan wa naharan sirran wa jiharan la yasudduhu an dhalika saddun wa la yarudduhu anhu raddun wa la ya'khudhuhu fillahi laumata laim. Demikianlah Rasulullah SAW berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala siang dan malam dengan sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Tidak ada seorang pun yang bisa menghalanginya dan tidak ada seorang pun yang bisa menolaknya dan beliau ya tidak takut dengan celaan orang-orang yang mencela. Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah perkataan Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah Abul Fida dalam kitabnya Al-Fusul fi Siratir Rasul. Dan pada pertemuan kemarin telah kita jelaskan Nabi Shallallahu alaihi wasallam berdakwah dengan cara sirriyah dengan dakwah diam-diam ya, yaitu sekitar selama tiga tahun akan tapi ternyata dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai berkembang dan terus berkembang sampai akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berdakwah terang-terangan. Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan firman-Nya, wa anzir ashiratakal akrabin. Hendaknya engkau peringatkan kerabatmu kerabat kerabatmu yang terdekat. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, لما نزلت وأنذر أشيرتك الأقربين قام رسول الله صلى الله عليه wasallam فقال tatkala turun firman Allah Subhanahu wa taala berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berdiri kemudian Rasulullah sallam menyeru ya Fatimah bintu Muhammad wahai Fatimah putrinya Muhammad ya Safiyah bintu Abdul Muttalib wahai Safiyah putrinya Abdul Muttalib yaitu hai bibiku Ya Bani Abdul Muttalib, wahai anak-anaknya Abdul Muttalib, la amliku lakum minallahi syai'a, aku tidak bisa menolong kalian sama sekali. Saluni mimma lima syi'tum. Kalau kalian minta harta dariku silakan, mintakan mintalah harta yang kalian kehendaki. Akan tapi la amliku lakum minallahi syai'a, aku tidak bisa membela kalian sama sekali. Demikian juga diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, tatkala turun firman Allah Subhanahu wa taala wa anzir ashirataka al dan berilah peringatan kepada karib kerabatmu yang terdekat maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyuruh orang-orang Quraisy memanggil mereka fajtama'u. Maka mereka pun berkumpul. Fa'amma wa khassa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan secara umum. Kemudian Rasulullah SAW mengkhususkan penyebutan orang-orang tertentu. Maka beliau berkata, Ya Bani Ka'ab bin Lu'ai. Wahai anak keturunan Ka'ab bin Lu'ai. Ini kakek Nabi yang paling tinggi. Jadi Nabi SAW memanggil secara umum. Angkidu anfusakum minan nar. Selamatkanlah diri kalian dari neraka jahanam. Ya Bani Murrah bin Ka'ab. Wahai anak-anaknya Murrah bin Ka'ab. Demikian juga ini juga kakek Nabi SAW yang paling tinggi. Angkidu anfusakum minan nar. Selamatkanlah kalian dari diri kalian dari neraka jahanam. Kemudian beliau mengkhususkan. Ya Bani Abdi Syams. Wahai anak keturunan Abdi Syams. Angkidu anfusakum minan nar. Selamatkanlah diri kalian dari neraka jahanam. Lebih khususkan lagi kata Nabi SAW, Ya Bani Abdi Manaf, wahai anak keturunan Abdu Manaf, angkidu anfusakum minan nar. Jadi Rasulullah SAW memanggil seluruh kerabat-kerabat beliau. Yang masih garis keturunan dari kakek-kakek beliau di atasnya dipanggil seluruhnya. Sampai beliau lebih khusus lagi kata, kata Nabi, Ya Bani Hashim, wahai anak-anaknya Hashim, angkidu anfusakum minan nar. Selamatkanlah diri kalian dari neraka jahanam. Beliau lebih khususkan lagi kepada kakek beliau, Ya, ya Bani Abdul Muttalib, Wahai anak-anaknya Abdul Muthalib. Wahai paman-pamanku. Angkidu anfusakum minan nar. Selamatlah kalian diri kalian dari neraka jahanam. Kemudian beliau sebutkan lebih khusus lagi kepada putrinya, ya Fatimah. Angkidhi nafsaki minan nar. Wahai Fatimah putriku, selamatkanlah diri kalian dari neraka jahanam. Fa inni la amliku lakum minallahi syai'a. Aku tidak bisa menolong kalian sama sekali. Demikianlah Nabi Shallallahu alaihi wasallam setelah berdakwah Syria sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan lalu, beliau mendakwahi istri beliau, kemudian putri-putri beliau, kemudian budak beliau Zaid bin Harithah, kemudian anak ya keponakan beliau atau sepupu beliau yang beliau rawat Ali bin Abi Thalib, kemudian sahabat dekat beliau Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kemudian Allah memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Nabi berdakwah terang-terangan untuk mendakwahi keluarga terdekat Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu yang masih satu kakek dengan beliau alaihi salatu wasallam disebutkan oleh beberapa sumber buku sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tapi riwayatnya riwayat yang lemah. Tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk berdakwah kepada keluarga terdekat, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan mereka seluruhnya. Hadis ini riwayatnya dari Ali bin Abi Thalib, akan tapi sayangnya riwayatnya lemah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak mereka untuk makan dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyediakan ya makanan yang diletakkan pada satu tempat ya satu mut kalau tidak salah sedikit makanannya akan tapi keluarga mereka seluruhnya dipanggil keluarga Nabi Alaihi Wasallam untuk makan dari tempat tersebut. Ternyata setelah mereka makan dari tempat tersebut, makanannya tidak kurang. Dan Nabi mengatakan, lihatlah, apakah makanan itu kurang atau tidak? Ternyata tidak. Maka Nabi jelaskan, saya sungguhnya adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tapi mereka tetap tidak beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi saya ingatkan tadi bahwasanya riwayat ini riwayat yang lemah, ada perawi-perawi yang mungkar, jadi tidak bisa dijadikan dalil. Dalam hadis yang lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Lamma nazalat wa anzir ashiratakal aqrabin." Tatkala turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Peringatkanlah ya keluarga terdekatmu." Maka kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta sa'ada sofa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun keluar kemudian naik di atas bukit sofa. Nah, kita tahu sofa dan marwah Rasulullah SAW naik di atas bukit sofa. Fahatafa ya sobahah maka Rasulullah SAW pun berteriak dengan teriakan yang keras, Ya Sobaha. Yang teriakan ini hanyalah dilakukan oleh orang-orang Quraisy dalam rangka untuk memberi peringatan yang keras agar orang-orang semuanya berkumpul. Dan metode ini digunakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang kafir Quraisy zaman jahiliyah, kalau mereka ingin mengumpulkan orang-orang, mengumpulkan masyarakat, maka salah seorang dari mereka naik di atas gunung, di atas bukit. Kemudian berteriak, Ya Sobahah, kemudian dengan membuka baju mereka dan menaburkan pasir di atas tubuh tubuhnya. Ini cara mereka untuk mengumpulkan masyarakat dan memperingatkan akan ada bahaya. Metode ini digunakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membuka bajunya tidak telanjang dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melemparkan pasir di atas kepalanya karena ini merupakan sifat kebodohan. Tetapi metode yang benar hanya menggunakan istilah mereka ya sobahah untuk mengumpulkan mereka digunakan oleh Nabi SAW ya sebagian tradisi yang tidak menyimpang dari syariat. Maka faqalu man hadza? Orang-orang semua ada siapa ini yang manggil kita? Fajtama'u ilaihi, maka mereka seluruhnya berkumpul. Ternyata yang manggil Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi SAW setelah orang kafir Quraisy semuanya berkumpul, penduduk Mekah berkumpul, orang-orang musyrik Mekah berkumpul. Nabi berkata kepada mereka, Aro'aitum In akhbartukum anna khailan takhruju min safi hadzal jabal. Akuntu musaddiqiyya. Wahai penduduk Mekah, kalau aku kabarkan kepada kalian bahwasanya di balik gunung ini ada pasukan berkuda yang akan menyerang kalian. Akuntu musaddiqiyya, apakah kalian akan membenarkan perkataanku? Mereka serempak menjawab apa? Ma jarrabna 'alaika kadhiba. Kami tidak pernah tahu engkau dusta wahai Muhammad, engkau senantiasa jujur. Ini yang dicari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengakui bahwasanya beliau adalah al-amin, orang yang terpercaya, jujur tidak pernah berdusta. Setelah itu Nabi SAW berkata, Fa inni nadhirul lakum baina yaday adzabin syadid. Sungguhnya aku mengingatkan kalian sebelum datangnya adab yang pedih. Maka Abu Lahab paman Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Tabban laka ya Muhammad sa'ir al-yaum, celaka engkau wahai Muhammad, seluruh hari celaka engkau. Ali hadza jama'tana, hanya karena ini kau mengumpulkan kami. Kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Tabbat yada Abi Lahab wa tab." Celaka kedua tangan Abu Lahab. Ya, celakalah Abu Lahab. Ikhwani fillah, para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari kisah dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau mulai menjaharkan dakwah berdakwah terang-terangan, mengumpulkan penduduk kota Mekah, kemudian menerangkan tentang tauhid dan mengingatkan mereka atas atas kesyirikan dan mengingatkan mereka akan ada adab yang pedih menanti mereka jika mereka tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Pertama yang bisa kita ambil bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala ingin menyampaikan peringatan, beliau menggunakan sebagian tradisi orang-orang jahiliyah yaitu berteriak dengan mengatakan ya sobahah dan naik di atas bukit sofa. Dari sini kata para ulama, Ya, kalau memang ada tradisi yang tidak bertentangan dengan syariat, maka tidak mengapa dikerjakan. Jangankan tradisi kaum muslimin, ya. bahkan tradisi orang-orang atau cara-cara orang-orang kafir, jika ternyata ada manfaatnya tidak dikatakan tasyabuh. Kita tahu Rasulullah SAW bersabda, Man bi qawmin fahuwa minhum. Barang siapa yang meniru-niru suatu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Akan tetapi para ulama menyebutkan jika dalam proses tasyabuh tadi ada manfaatnya, maka tidak dikatakan tasyabuh. Contohnya seperti apa? Tatkala Salman Al-Farisi dalam perang Khandaq, Salman Al-Farisi memberi ide kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwasanya kami kalau berperang ya kami menggali Khandaq tatkala musuh tidak mungkin untuk kita hadapi kami menggali Khandaq. Dan ini diikuti oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun menggali parit dengan panjang 4 meter dengan dalam 4 meter agar kuda tidak bisa melompati ya pari tersebut karena tatkala itu musuh sangat banyak sekitar 10 ribu sementara kaum muslimin cuma sekitar 2 ribu sehingga akhirnya para sahabat kemudian menggali kondak dengan yang yang dalam dan panjang ini ide diambil dari kebiasaan orang-orang majusi orang-orang majusi akan tapi bermanfaat tatkala bermanfaat maka tidak dilarang dalam syariat contohnya lagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala ingin mengirim surat dalam rangka berdakwah kepada ya kepada raja Persia kepada raja Romawi kepada raja Mesir. Maka ada sebagian sahabat yang beri ide agar Nabi SAW menggunakan stempel. Karena itulah kebiasaan mereka orang-orang kafir. Kalau tidak ada stempel, tidak ada khatam, maka surat tersebut tidak resmi dan tidak dianggap. Akhirnya Nabi SAW alaihi wasallam pakai stempel. Ini bentuk tasyabuh meniru-niru orang kafir tetapi ada manfaatnya. Yang jadi masalah kalau kita mengikuti orang-orang kafir pada perkara-perkara yang tidak manfaatnya, pada perkara perkara yang konyol, seperti ikut-ikutan telanjang, ikut-ikutan buka aurat, ikut-ikutan pakai rambut yang warna rambut yang bermacam-macam. Ya. Ini kemudian bangga dengan tasyabuh tersebut. Padahal Nabi SAW mengatakan, Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang meniru suatu kaum maka termasuk dari kaum tersebut. Karenanya kalau ada perkara yang bermanfaat ya dari orang-orang kafir kita ambil tidak jadi masalah. Adapun meniru-niru mereka dalam tradisi mereka, adat istiadat mereka yang tidak ada manfaatnya. Ya bahkan semakin menunjukkan kebobrokan adab-adab mereka, maka ini haram untuk kita ikuti. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil juga, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa anzir ashiratakal akrabin." Ya. Berilah peringatan kepada keluarga terdekat kalian. Oleh karena seorang dai dia berusaha berdakwah kepada keluarganya terlebih dahulu. Istrinya, anak-anaknya, karib kerabatnya. Ini dipraktekkan oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Meskipun berat memang, meskipun berat. Karena ada hikmahnya, tatkala seorang dai berdakwah kemudian keluarganya membela dia, dia akan tenang. Dia akan lebih mudah untuk melanjutkan dakwanya. Tapi kalau istrinya memusuhi, omnya memusuhi, bapaknya memusuhi, ini berat bagi dia. Ya. Oleh karenanya di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi SAW untuk berdakwah kepada kerabat beliau yang paling dekat. Ya. Dan ini yang dipraktikkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga ditugaskan kepada kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala berfirman Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wahai orang-orang yang beriman jagalah diri kalian dan jagalah keluarga kalian dari neraka jahanam oleh karenanya kita berusaha mendakwai keluarga kita istri kita anak-anak kita orang tua kita om-om kita bibi-bibi kita kita dakwahi namun tatkala kita berdakwah kemudian ternyata keluarga kita tidak menganggap tidak menerima dakwah kita, bukan berarti kita berhenti. Terus kita berdakwah kepada yang lebih luas lagi, pada masyarakat. Tetapi dakwah terhadap keluarga terus kita kerjakan. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun pamannya Abu Talib kafir, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terus berdakwah di luar. Akan tapi tidak berhenti mendakwai pamannya. Sampai titik tatkala pamannya akan meninggal dunia, Nabi Alaihi Wasallam mendatangi pamannya dan terus mendakwai pamannya. Meskipun akhirnya pamannya pun meninggal dalam keadaan musyrik Abu Talib. Demikian juga Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam kita tahu Nabi Nuh alaihissalam berdakwah 950 tahun. Anak istrinya kafir. Akan tapi tidak menghalangi Nabi Nuh alaihissalam untuk berdakwah juga di masyarakatnya. Oleh karena jangan sampai juga kita terkena syubhat kita mengatakan waduh ya keluarga saya saja belum belum belum dapat hidayah kenapa saya dakwah di luar enggak kita sambilkan dakwah kepada keluarga dan juga dakwah kepada orang-orang di luar kita. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil dari kisah ini juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa anzir, berilah peringatan. Ini perlu. Memang kita di antara dakwah kita adalah tabshir wal inzar, memberi peringatan dan juga memberi kabar gembira. Ya. Basyirun wa nadhir, memberi kabar gembira dan juga beri peringatan. Akan tapi sebagian orang ya hanya memberi kabar gembira terus tidak memberi peringatan, dan sebagian lagi hanya memberi peringatan terus, tidak memberi kabar gembira. Dai yang benar adalah menggabungkan di antara keduanya. Memberi kabar gembira dan juga beri peringatan. Ingatkan, Rasulullah SAW mengatakan, fa فَإِنِّي نَذِيرُ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ bin shadi. Kata Nabi SAW, saya ingatkan kalian, wahai keluargaku, akan azab yang pedih yang akan menimpa kalian kalau kalian tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ingatkan tentang hari kiamat. Ya. Kita ingatkan orang-orang yang melakukan kemaksiatan, orang-orang yang berbuat kezalim. Kita kita katakan silakan kau berbuat zalim. Tapi ingat, ada pengadilan Allah pada hari kiamat kelak. Engkau akan meninggal dunia, engkau akan menjadi debu sebagaimana yang lainnya. Engkau akan dimakan oleh cacing sebagaimana mayat-mayat yang, lai, yang lainnya. Ada orang yang lebih zalim daripada engkau, lebih hebat daripada engkau. toh akhirnya dikubur di tanah dan menjadi tulang belulang dan akan dibangkitkan dan akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun orang seperti ini di hadapan kita tidak menolak dan tambah angkuh, tapi biasanya orang seperti ini akan tatkala dia pulang dia akan merenungkan. Karena dia tahu bahwasanya kehidupan ini hanya sekali dan ada kehidupan abadi setelah kehidupan yang dijalani sekarang ini. Oleh karena yang meringatkan masyarakat tentang hari kiamat, tentang hari akhirat, adanya persidangan, adanya umul hisab, ada yaumul jaza, ada surga, ada neraka, merupakan perkara yang penting yang harus kita ingatkan kepada kaum muslimin. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil dari kisah ini juga. Yang pertama kali menentang dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Abu Lahab. Siapa? Abu Lahab. Paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang seharusnya diharapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membela dakwah Nabi ternyata yang paling keras menentang dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Paman Nabi sendiri. Dan Abu Lahab ini terus ngikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan disebutkan nanti kalau kita sampai pada di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya berdakwah di kabilah-kabilah Arab tatkala orang-orang sedang melaksanakan ibadah haji di Mina maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam datang ke satu kabilah tiap kabilah untuk berdakwah bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan hal min rajulin yahmiluni yahmiluni ila qaumihi fa inna quraisyan mana'uni an uballigha kalama rabbih kalama rabbi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apakah ada orang yang mau mengantar saya ke kaumnya untuk berdakwah karena orang-orang kafir Quraisy melarang saya untuk berdakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di satu kabilah, didatangi ada kabilah kumpul, dia dakwahi. Rupanya tatkala Nabi berdakwah, Abu Lahab di belakang ekor. Begitu Nabi selesai, Abu Lahab bicara, dakwah juga. Ini orang gila, jangan diikuti. Ini orang sinting, ini sobek, orang yang telah keluar ini adat nenek moyangnya. Nabi pergi ke tempat lain berdakwah lagi. Diikuti lagi oleh Abu Lahab. Demikian terus. Dan ini berat. Kalau yang memusuhi kita, orang luar, tidak kenal sama kita, ya, tidak satu suku sama kita, Mungkin orang-orang bilang itu orang hasad. Tapi jika yang memusuhi kita paman kita sendiri, saudara kandung ayah kita ini jadi masalah, berat. Lihat pamannya saja memusuhi dia, menunjukkan dia tidak beres. Orang-orang akan mengatakan demikian. Oleh karena Abu Lahab tatkala ya, menghalangi dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini berat bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terus berdakwah dan menjalankan dakwahnya dan tidak tidak mempedulikan pamannya yang terus mengganggunya. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil ada mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Abu Lahab mencela Nabi SAW alaihi wasallam dan berkata, "Tabban laka ya Muhammad sairal yaum." Celaka engkau wahai Muhammad. Allah langsung menurunkan firman-Nya. Tabbat yada abi lahabi wa tabba. Celaka ya, celaka perbuatan Abu Lahab, kedua tangan Abu Lahab. Ma anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Ya. Abu Lahab akan masuk dalam neraka jahanam yang memiliki api yang menyala-nyala. Ini surat Abu Lahab ini turun tatkala Abu Lahab masih hidup. Dan ini menunjukkan Abu Lahab pasti mati dalam keadaan kafir. Padahal tatkala Nabi SAW berdakwah, banyak orang-orang yang mencela banyak orang-orang yang menghina. Ya. Ada Abu Jahal, ada yang lainnya, ada uh, Ikrimah, Khalid bin Walid, Abu Sofyan. Tapi tidak turun khusus ayat tentang mereka. Seperti Abu Sofyan, Ikrimah bin Abi Jahal, Khalid bin Walid. Allah tidak menyatakan mereka masuk dalam neraka jahanam. Tapi kalau Abu Lahab, Allah katakan dia masuk dalam neraka jahanam. Ini mukjizat. Allah bicara tentang masa depan bahwasanya Abu Lahab tidak bakalan beriman, pasti mati dalam keadaan kufur kepada Allah. Berbeda dengan Abu Sofyan. Abu Sofyan meskipun pemimpin orang-orang Quraisy dalam perang Uhud, demikian perang Khandaq, ternyata dia masuk Islam. Ikrimah ternyata masuk Islam. Khalid bin Walid ternyata masuk masuk Islam. Tapi khusus Abu Lahab Allah katakan dia akan masuk dalam neraka Jahannam dan ternyata terbukti dia meninggal dalam keadaan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani fillah wa iyyakum, di antara faedah yang bisa kita ambil ya, Hendaknya kita semangat untuk berdakwah, semangat untuk menunjukkan syiar Islam. Kalau kita lihat nanti dalam bagaimana perjalanan para sahabat, tatkala mereka jumlahnya sangat sedikit, kemudian ditindas oleh orang-orang kafir Quraisy di Mekah, sampai kita lihat bagaimana Abu Dhar Al-Ghifari tatkala mengatakan asyhadu alla ilaha illallah dipukul oleh orang-orang penduduk Mekah sampai pingsan. Ada sahabat yang ingin baca Quran dipukul. Sulit bagi mereka untuk menjalankan syariat Islam, tapi di antara mereka ada yang nekat sehingga dipukul, sehingga pingsan, sehingga berdarah. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh mereka untuk berhijrah agar bisa beribadah dengan tenang di tempat yang lain. Yang jadi masalah sekarang ikhwani fillah para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak kaum muslimin dia berada di negeri muslim seperti tanah air kita. Tapi dia malu untuk menampakkan syiar-syiar Islam. Untuk berzikir aja dia malu untuk mengucapkan astagfirullah misalnya di bis astagfirullah la ilaha illallah malu kenapa khawatir dikatakan orang yang riak cari muka orang gila dia malu untuk menampakkan syiar Islam apalagi orang lagi rame-rame dia buka Al-Qur'an malu dia sementara para pelaku maksiat sama sekali tidak malu mau buka pahanya mau buka auratnya mau nyanyi mau rambutnya setengah hijau setengah hitam setengah merah dia nggak malu sementara kita Seringnya kita malu, kita untuk melaksanakan syariat Islam saja kita malu. Kita saja menegur seorang, kita naik mobil lagi naik taksi, azan berkumandang. Mau bilang, Pak sebentar saya sholat saja, kita malu. Kita malu untuk menunjukkan kita ini muslim, untuk menjalankan syariat Islam. Kalau kita malu untuk menjalankan syariat Islam, bagaimana kita mau beramar ma'ruf, mau ngajak orang untuk sholat, mengajak orang, lebih malu lagi. Akhirnya apa? Malu pekewuh, pekewuh yang tidak pada tempatnya. Kapan Islam mau tersebar kalau begini caranya? Setiap kita malu hanya pikirkan diri kita sendiri. Kalau kita beramar ma'ruf saja malu, bagaimana lagi bernahi mungkar, menegur orang? Aduh, takut dicela takut dikata-katain takut dianu lah. Akhirnya, akhirnya orang bermaksiat dibiarin saja. Oleh karena ikhwan, kalau kita ingat bagaimana para sahabat dahulu, sulitnya mereka menampakkan syiar Islam, maka kita berusaha tatkala pulang ke tanah air. Kita tampakkan syiar Islam, pakai pakaian islami, kita jadikan orang tatkala lihat kita ingat akan akhirat. Ya, karena ada orang kalau kita lihat dia, kita ingat dengan ya musik-musik. Ada orang kalau kita lihat dia, kita ingat makanan. <laughs> Ada orang kalau kita lihat dia, kita ingat apa? Joget-joget. Tapi ada orang kalau kita lihat dia, kita ingat tentang akhirat. Kita ingin kita seperti itu. Orang kalau lihat kita ingat tentang akhirat. Ingat bahwasanya dunia ini fana. sementara. Ada pengadilan akhirat, ada yaumul hisab, ada yaumul jaza. Oleh ya, karenanya kita pakai pakaian Islami, pakai baju koko, pakai songkok, ya songkok nasional. Ya kemudian kita berzikir di tengah jalan, kita baca Quran tidak mengapa bawa ya, bawa Quran. Ya. Terutama lagi tatkala di musim-musim bulan Ramadan, tampakkan syiar Islam. Kalau kita malu di bulan-bulan yang lain, bulan Ramadan kita tampakkan syiar Islam. Bukan malah kita malu akhirnya syiar Islam mulai hilang dan redup, ya. Sehingga orang-orang bermaksiat tidak punya malu bahkan bermujaharah menampakkan maksiat mereka dengan penuh kebanggaan. Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Tatkala kaum musyrikin melihat dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semakin berkembang, mereka tidak menduga. Mereka menduga Nabi ini hanya ngomong sebentar nanti dakwahnya hilang. Karena sebelum Nabi ada orang-orang dari Hanafiyah, orang-orang yang ibadahnya lurus tidak melakukan kesyirikan. Mereka berdakwah seperti Zaid bin Amr bin Nufail, kemudian Umayyah bin Abi Salt, demikian juga Kis bin Sa'idah, ya, dan yang lainnya. Mereka ini sempat berdakwah tapi redup sebentar saja terus hilang. Mereka menduga Nabi SAW dakwanya demikian, tapi kali ini tidak. Ternyata dakwah Nabi SAW terus berkembang. Yang jadi masalah, di awalnya mereka membiarkan Nabi SAW, silakan dia dakwah. Oleh karena itu kalau Nabi SAW ya, mengumpulkan mereka, menyampaikan tentang adanya hari kiamat, mereka tidak langsung memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum. Namun kapan mereka menjadi murka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara tentang kesyirikan, ya menyatakan Tuhan-Tuhan mereka, patung-patung mereka tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberi mudarat dan Nabi membodoh-bodohkan orang-orang pintar di antara mereka yang berbuat kesyirikan, bahkan Nabi SAW membodoh-bodohkan nenek moyang mereka. Ini yang buat mereka murka. Ada orang kalau dimaki dia sabar, tapi kalau bapakmu goblok, dia marah. <laughs> Bukan bapakmu saya, kakekmu juga goblok. Oh, tapi marah lagi. Saya goblok gak jadi masalah. Tapi bapak saya, oh marah dia. Jadi masalah orang-orang kafir Quraisy, dia jengkel di sini. Mereka jengkel di sini. Nabi tidak hanya mencela mereka, mencela nenek moyang mereka, mencela agama mereka. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam uh, dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma dengan sanad yang hasan. Abdullah bin Amr bin As mengatakan, orang-orang kafir Quraisy berkumpul, ashraf Quraisy, yaitu orang-orang orang-orang apa namanya yang mulia di antara mereka, pemimpin bin Quraisy berkumpul. Kemudian mereka berkata, "Ma ra'ayna mithla sabrina alaihi min hadzal rajul qat." Sungguh kita tidak pernah melihat kita sabar sekali seperti sabar terhadap orang ini. Yaitu kita biasanya nggak sabar, cepat emosi. Tapi Nabi Muhammad, si Muhammad ini berbicara apa saja, berdoa apa saja kita sabar. Tatkala mereka sedang berkumpul di Masjidil Haram. Safaha ahlamana. Dia telah membodoh-bodohi orang-orang pintar di antara kita. Wasyatama aba'ana. Dan telah memaki-maki nenek moyang kita. Wa abadinana. Dan telah mencela agama kita wa farraqa jama'atana dan telah memecah belah jamaah kita wasabba alihatana dan telah mencela tuhan-tuhan kita. Ya ini, ini buat mereka apa? Jengkel. Ya, oleh karenanya tatkala mereka melihat Nabi Shallallahu alaihi wasallam mulai mengusik-usik Tuhan mereka, maka mereka pun tidak sabar. Akhirnya mereka mulai mengusik juga Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka lakukan pertama kali? Pertama kali mereka lakukan ya, mereka pergi ke Abu Talib. Karena mereka tahu Abu Talib membela membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ucapan yang sama mereka katakan, mereka mengatakan, Ya Abu Talib, Inna bna akhika, Kot sabba alihatana. Wahai Abu Talib, Koponakanmu, telah memaki Tuhan kita. Wa abadinana, dan telah mencela agama kita. Karena Abu Talib juga di atas agama mereka. Wa saffaha ahlamana, dan telah membodoh-bodohkan orang-orang pintar di antara kita wa dan telah menyesat-nyesatkan nenek moyang kita. Fa imma an takuffahu wa imma an Hendaknya kau berhentikan keponakanmu supaya tidak berdakwah atau kau lepaskan biarkan kami ngurusi keponakanmu. Cuma dikasih dua pilihan. Mereka datang kepada siapa? Abu Talib. Berhentikan keponakanmu dari sikapnya selalu mencela Tuhan-Tuhan kita, nenek moyang kita. Atau yang kedua, biarkanlah kami mengurus keponakanmu. Kau nggak usah ikut campur. Akan tapi Abu Talib tidak bisa, dia tetap saja membela Nabi SAW. Maka dia pun menolak orang-orang Quraisy menjawab dengan kalimat yang lembut sehingga mereka pun pun pergi. Akhirnya Abu Talib tetap membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya para ulama menyebutkan di antara perkara seperti Ibnu Qayyim rahimahullah, di antara perkara yang paling menghalangi seorang mendapatkan hidayah adalah tradisi yang merupakan tradisi turun temurun dari nenek moyang mereka. Ini sangat sulit. Oleh karenanya tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwahi orang-orang kafir Quraisy, mereka selalu menjadikan dalil ini adalah kebiasaan nenek moyang kami. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zukhruf, "Bal qalu inna wajidna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muhtadun." Kata mereka, kami mendapati nenek moyang kami di atas suatu agama, di atas suatu tradisi dan kami pun mendapat petunjuk dengan mengikuti tradisi tersebut. Wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha dan demikianlah tidaklah kami mengutus sebelum engkau wahai Muhammad pada suatu negeri seorang yang memberi peringatan kecuali orang-orang yang kaya, orang-orang yang angkuh di antara mereka akan berkata, "Inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihi muqtadun." Kami telah mendapati nenek moyang kami di atas satu agama dan kami hanya mengikuti agama dan tradisi mereka. Karena ini perkara yang sulit. Jika kita mendapati ternyata sebagian masyarakat sudah terbiasa melakukan tradisi-tradisi kesyirikan misalnya atau tradisi-tradisi yang merupakan bid'ah yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tradisi-tradisi yang merupakan khurafat. Kemudian kita ingin menegur mereka sungguh sulit. Karena kelaziman dari kita menegur mereka, mereka mengatakan kalau gitu nenek moyang kita dulu sesat ya. Kalau gitu bapak-bapak kita dulu keliru ya. Nah ini sulit bagi mereka menerima. Tapi dengan berusaha kita berhujah menyampaikan dalil yang benar, semoga mereka mendapatkan hidayah. Ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah bahwasanya di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala Allah menjadikan Abu Talib tetap dalam keadaan musyrik. Dan ini merupakan perkara yang sangat menakjubkan. Orang yang seperti Abu Talib yang sangat cinta kepada Rasulullah SAW. Dan telah kita sebutkan berulang-ulang, Abu Talib merupakan saudara kandung dari ayah Nabi Alaihi Wasallam. Abdul Muttalib punya banyak istri. Dari istri-istrinya lahirlah banyak anak. Sepuluh anak. Tapi Abu Talib dan Abdullah satu bapak satu ibu. Jadi kandung ini. Abu Talib dan Abdul Muttalib. Abu Talib dan Abdullah. Oleh karena tatkala Abdullah ayah Nabi meninggal, maka Abu Talib lah yang merawat Rasulullah SAW dan begitu sayang kepada Muhammad SAW. Bahkan dalam syair yang sangat masyur disebutkan oleh Abu Talib dan dia telah mengatakan bahwasanya, ya, bahwasanya saya telah mengetahui, walau walaqad alim anna nadina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina dan saya telah mengetahui bahwasanya agamanya Muhammad adalah agama yang terbaik. Akan tapi tidak mau ikut kenapa? Laulal malamah wal masabbah. Kalau bukan karena saya khawatir dicela, khawatir dimaki-maki, lawajadtani samhan bidzaka mubina. Maka kau akan dapati saya mengikuti agama Muhammad dan akan menjelaskan agama Muhammad. Tetapi karena apa? Dia takut dicela dan takut dimaki-maki oleh kaumnya, dia tetap di atas agama kesyirikan. Padahal begitu cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengetahui kebenaran dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena dia membela. Tapi ada keraguan dalam dirinya masuk Islam ragu-ragu padahal dia tahu kebenaran dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak berbicara tentang orang yang tidak tahu hakikat dakwah Nabi. Kita tidak berbicara tentang orang yang tidak sayang kepada Nabi. Sekarang sebab-sebab hidayah semua sudah terkumpul kepada Abu Talib. Dia mengenal siapa Muhammad. Muhammadlah orang yang paling dicintainya. Dan dia mengetahui kebenaran isi dakwah Muhammad dan dia telah mengucapkan demikian. Tapi sebenarnya hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah berfirman, "Innaka tahdi man ahbabta." Engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang kau cintai wahai Muhammad. Rasulullah berusaha mendawai pamannya sampai nafas terakhir. Oleh karenanya hampir-hampir Abu Talib masuk Islam. Tatkala Abu Talib sedang sakaratul maut, maka datanglah Rasulullah SAW mengatakan, Ya Ammi, lama hadratul wafat, tatkala Abu Talib akan meninggal dunia, Rasulullah SAW mendatangi pamannya dan mengatakan, Ya ammiku la ilaha illallah, kalimatun, kalimatan uhajulaka biha Allah Wahai pamanku Abu Talib. Wahai pamanku. Rasulullah SAW menggunakan kalimat yang lembut. Wahai pamanku. Ucapkanlah la ilaha illallah. Ucapkan saja. Sebuah kalimat yang aku akan membelamu di sisi Allah pada hari kiamat kelak. Apa susahnya Abu Talib mengucapkan la ilaha illallah? Dia tidak mau. Namun kenapa? Hampir-hampir Abu Talib mengucapkan, tapi ada dua orang tatkala itu Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah kemudian memprovokasi Abu Talib mengatakan ya Abu Talib atarghabu an millati Abdul Muttalib wahai Abu Talib apakah kau benci dengan agama bapakmu Abdul Muttalib inilah dalil paling kuat nenek moyang kamu kok meninggalkan tradisi ini kamu meninggalkan tradisi bapakmu tradisi kakekmu sulit orang meninggalkan Rasulullah SAW ulangi lagi Ya ammi kun la ilaha illallah. Kalimatan uhaju laka biha Allah. Wahai pamanku, katakan la ilaha illallah sebuah kalimat yang aku akan bilang kau pada hari kiamat kelak di sisi Allah. Kedua orang ini provokasi lagi. Atarqabu amillati Abdul Muthalib. Tidak ada dalil yang lain, tidak perlu bilang nanti begini, nanti begitu enggak, cuma satu dalil mereka, mereka ucapkan. Kau benci dengan agama bapamu Subhanallah. Tapi itu dalil yang sangat kuat sehingga membuat Abu Talib tidak jadi masuk Islam. Fa'aba an yakula la ilaha illallah. Dia enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah, maka meninggal pun dalam keadaan kafir. Sampai Rasulullah SAW sangat sedih. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, La astaghfiranna laka. Malamu unha ank. Aku akan benar-benar minta ampun kepada Allah untuk engkau, hai pamanku, selama aku tidak dilarang. Ternyata Allah pun melarang Nabi SAW untuk minta ampunan kepada Abu Talib. Maka nalin Nabi والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم tidak pantas bagi nabi dan tidak pantas bagi orang yang beriman untuk minta ampunan bagi ya orang yang dia cintai meskipun bagi orang musyrik meskipun dari karib kerabat setelah jelas bahwasanya mereka adalah penduduk neraka jahanam jadi subhanallah di antara hikmah Allah Allah menjadikan Abu Talib tetap dalam keadaan musyrik kalau seandainya Abu Talib masuk Islam maka Nabi tidak bisa bergerak. Abu Talib mungkin akan diserang juga sama orang-orang kafir musyrikin. Tapi yang tatkala Abu Talib tetap musyrik, nah mereka enggan. Kenapa? Karena Abu Talib musyrik berarti masih mulia di sisi mereka. Jadi memang mereka orang-orang musyrikin Arab enggan mengucapkan la ilaha illallah karena mereka mengetahui konsekuensi dari la ilaha illallah. Mereka tidak asal ucap, mereka tahu kalau mengucapkan la ilaha illallah konsekuensinya tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah. Sementara patung-patung yang kita miliki ini adalah patung-patungnya orang-orang soleh, wali-wali kita, pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Mereka mengatakan dalam Al-Quran, Allah abadikan perkataan mereka. Mana buduhum illa liyukarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah patung-patung kami ini, patung-patung orang soleh ini, kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah dengan kedekatan yang sedekat-dekatnya. Luar biasa. Jadi mereka punya syubhat dalam benak mereka, ada kerancuan. Justru syirik inilah untuk mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai disebutkan oleh Ar-Razi dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib dia menyebutkan mereka dulu orang-orang musyrikin tatkala mereka minta kepada patung-patung patung-patung orang soleh jadi patung-patung tersebut hanyalah simbol dari orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia. Mereka meyakini kalau minta melalui orang-orang soleh tersebut lebih mudah Allah turunkan rezeki. Sehingga mereka tidak mau meninggalkan ibadah mereka. Ini dari satu sisi. Ada keyakinan, ada syubhat di kepala mereka. Dalam ayat yang lain mereka mengatakan haula'i syufa'auna indallah. Kenapa kalian menyembah mereka? Jawaban mereka, haula'i syufa'auna indallah. Ini sembahan-sembahan kami adalah pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini dari sisi agama. Dari sisi dunia, eh, mereka tahu kalau kita mengucapkan la ilaha illallah berarti patung-patung harus hancur. Ah, repot kalau patung-patung harus hancur. Sementara Mekah merupakan pusat perdagangan. Mekah ini merupakan pusat apa? Perdagangan. Orang-orang datang dari Yaman, dari negeri mana-mana datang untuk berdagang di kota Mekah. Dan kebanyakan mereka yang datang orang-orang musyrikin. Dan kita tahu masing-masing kabilah terkadang punya patung sendiri-sendiri. Makanya di Ka'bah ada 360 patung banyak sekali. Mungkin patungnya kabilah ini, patungnya si ini, patungnya si anu. Nah, kalau patung-patung ini dihancurkan, nanti orang jengkel tidak ada mau lagi berdagang di di Mekah. Oleh karenanya mereka berpikir panjang. Kalau kita masuk Islam repot. Patung-patung dihancurkan repot perdagangan kita. Yang kedua, ya bagaimana nenek moyang kita berarti ini selama sesat, selama ini sesat. Bukankah selama ini kita bahagia? Lihat bayangkan mereka mengatakan apa dalam tadi Anda sebutkan. Farraqa jama'atana. Muhammad ini telah memisah memecah belah kita. Sekarang orang seperti itu. sudah kita tradisi aja kita pegang daripada kita ribut. Sudah tahu ini tradisinya sajen untuk diberikan kepada jin syirik. Namun daripada kita sudahlah jangan ributlah biar aja tidak jadi masalah. Ini nggak bisa seperti ini. Rasulullah datang memang untuk memecah belah. Farikun fil jannah wa farikun sair untuk menyatukan umat dalam kebenaran dan memisahkan orang di atas kesyirikan. Sehingga tatkala mereka mengatakan Muhammad telah farraqa jama'atana telah memisahkan memecah belah kami itu bukan dalil untuk menghentikan dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti sebagian orang. Ya daripada kita ribut sudah. Sampai terakhir saya baca subhanallah ada yang berfatwa jimat tidak masalah yang penting niatnya baik. Saya baru baca tadi kaget saya subhanallah. Ini fatwa dari mana seperti ini? Membuat masyarakat terjerumus dalam kesyirikan atau hal-hal yang mendekati kesyirikan. Akhirnya apa? Semuanya terikat dengan jimat. Oleh karena Nabi SAW mengatakan, Man Allah kau syai'an wukila ilaihi. Barang siapa yang menggantungkan suatu, akan bertawakal kepada suatu tersebut. Akhirnya apa? Kalau mau jihad tidak pakai jimat, nggak jadi jihad. Kalau mau ujian tidak mandi kembang, nggak jadi mandi kembang. Kalau mau kerja nggak jimatnya ketinggalan, udah sial. Tawakalnya kepada apa? Jimat. Tradisi dan tradisi dibela-bela ternyata tradisi itu isinya apa? kesyirikan. Ini adat istiadat. Bagaimana adat istiadat? Memenggal kepala kerbau diserahkan di pantai selatan itu adat istiadat tapi kesyirikan. Rasulullah SAW tatkala diturunkan, diutus oleh Allah di kota Mekah juga banyak adat istiadat. Semuanya adat istiadat, tapi kesyirikan dan kemaksiatan diperangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena di antara perkara yang sangat sulit diterima oleh masyarakat, tatkala kita mengatakan ini tradisi yang salah, bahwasanya nenek moyangmu salah, ini sulit bagi mereka. Tapi kita bersabar dengan cara yang terbaik. Ya. Tugas ini beban yang dibebankan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita, orang-orang yang mengerti agama. Untuk tidak membiarkan masyarakat di atas kekhurafatan. Ya. Tidak membiarkan mereka di atas kebidahan, tidak membiarkan mereka di atas kesyirikan. Tapi menunjukkan mereka kepada jalan yang lurus. Akhirnya, tatkala mereka tidak berhasil merayu Abu Talib untuk mencegah keponakannya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka menempuh jalan-jalan yang sikap keras. Di antara yang mereka tempuh sebelum mereka dengan gangguan fisik, dengan gangguan omongan, istihza. Ini di antara uslub, metode orang-orang kafir untuk menjatuhkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah istihza, mengejek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Memberi julukan-julukan kepada Nabi dengan julukan-julukan yang paling parah. Sahirun au majnun, kata mereka. Penyihir atau orang gila. Subhanallah. Kahin, kuhan. Ya. Adalah dukun. Nabi dikatakan apa? Dukun. Kadang-kadang dikatakan, In tattabi'una illa rajulan mashura. Kalian tidak mengikuti kecuali orang yang tersihir. Jadi terkadang Nabi dikatakan penyihir, terkadang dikatakan apa? Ter tersihir. <laughs> Terkadang dikatakan dukun, terkadang dikatakan penyair, tapi penyair gila. Syairun majnun. Ini berat bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Julukan-julukan seperti ini. Apalagi yang menjulukinya paman beliau Abu Lahab dan teman-temannya. Sampai-sampai tersebar dan ini ada faedahnya para ulama menyebutkan tatkala Nabi mulai berdakwah hebohlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai tersebar di luar kota Mekah ada orang gila, ada orang tersihir berdakwah di kota Mekah. Orang-orang juga penasaran, siapa dia orang yang berdakwah di Mekah tersihir kok bisa berdakwah? Dan ada hikmahnya sampai ada di antara mereka yang mencari Nabi. Di antaranya Dimat dalam Sahih Muslim. Dimat ini orang musyrik, tapi dia bisa merukyah. Dia dengar ada Muhammad gila, saya ingin ngobati. Subhanallah. Dia cari Nabi untuk ngobati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayang ada di luar kota cari Nabi. Akhirnya ketemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia mengatakan, wahai Muhammad, saya bisa meruk ya. Bayangkan ini Ustadz, coba ada orang datang sama antum. Ustadz, mohon maaf Ustadz, saya dengar kamu gila Ustadz. <laughs> saya Ustadz dibilang gila. Sangat sedih ada Ustadz dibilang gila. Kalau Ustadz dibilang sakit, nggak punya uang, masih munding Tapi Ustadz saya dengar kamu gila. Terus selama ini saya ngapain selama ini dakwah? Datanglah zimat mengatakan, wahai Muhammad, saya dengar kamu gila. Nabi Muhammad tatkala mendengar perkataan tersebut tidak emosi. Siapa yang gila? Kamu yang gila kalau kita mungkin itu. <laughs> kamu yang gila. Kalau kita enggak, Rasulullah tidak. Rasulullah SAW dengan penuh kesabaran mengatakan apa? Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu. Wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina. Wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah." Kata Nabi, segala puji milik Allah. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon ampun dari Allah Subhanahu wa taala dan kita berlindung dari kejelekan jiwa kami, jiwa kita dan kerusakan amalan-amalan kita. May yahdihillah, barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, fala mudhillalah, tidak ada yang bisa memberi kesesatan kepadanya. Wa mayudlil dan barang siapa disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fala hadiyalah. Tidak ada yang bisa beri petunjuk kepadanya. Kata Dhimat tatkala mendengar perkataan ini, Ait alayya kalamak." Ulangi perkataan wahai Dhimat. Eh wahai Rasulullah, wahai Muhammad. Rasulullah ulangi lagi, "Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih." ونعوذ بالله من شرور أنفسنا anfusina wa min من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له Barang siapa yang diberi petunjuk tidak bisa diberi disesatkan oleh siapapun dan barang siapa disesatkan oleh Allah tidak bisa diberi petunjuk oleh siapapun. Kata Dimat Ait alayya kalamak. Ulangi lagi perkataan wahai Muhammad. Dia penasaran. Ini orang gila kok bisa ngomong kayak gini? <laughs> Rasulullah ulangi lagi ketiga kalinya. Innal hamdalillah. May yahdihillahu wa may yudlil Maka dia mengatakan, "Saya membayat engkau ya Rasulullah. Saya Muhammad." Langsung masuk Islam. Sebabnya gara-gara apa? Rasulullah dibilang gila. Ada hikmahnya, dibilang gila, dibilang anu. <laughs> Ada orang baik ingin ngobati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang dari jauh, punya niat baik, subhanallah dia punya niat baik. Allah beri petunjuk. Dia punya niat baik, Allah beri petunjuk. Dan ada sebagian sahabat juga demikian. Penasaran. Ada orang yang, saya lupa sahabat siapa, yang dia ahli bahasa Arab. Tak kalau dibilang Rasulullah penyair gila, dia penasaran nih. Dia masuk masuk kota Mekah, taruh kapas di telinganya biar nggak dengar perkataan Muhammad. Tapi lama-lama dia penasaran juga. Saya kan orang cerdas. Saya bisa bedakan mana perkataan orang gila sama perkataan orang yang tidak gila. Begitu dengar Rasulullah baca Al-Quran masuk Islam. Oleh ya karena Di antara cara-cara orang kafir Quraisy tatkala ingin menjatuhkan Rasulullah SAW adalah dengan istihza, dengan memberi gelar-gelaran terburuk kepada Rasulullah SAW. Di antaranya penyair gila, di antaranya sihir, penyihir, di antaranya tersihir. Di antaranya apa? Dukun. Jadi saya ulangi lagi bahwasanya dukun itu adalah celaan. Sejak zaman jahiliyah dukun itu apa? Celaan. Hanya di tanah air kita saja yang dukun itu dihormati. Masuk di televisi, kemudian dihormati oleh orang-orang, jadi bintang iklan, padahal dukun. Tapi zaman jahiliyah dulu, dukun itu tercela. Bahkan dijadikan celaan untuk mencela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Jadi mereka ini disebutkan banyak celaan-celaan yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu bahwasanya orang yang mulia seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sulit bagi dirinya untuk dicela. Kalau orang asalnya tercela, dicela nggak jadi masalah. Bagi dia dipukul lebih sakit daripada dicela. Tapi orang yang yang yang, yang mulia mending dipukul daripada di, dihina. Dihina itu terasa berat bagi dia. Oleh karena seorang penyair mengatakan, Jarohatu sinani lahal ti'amu, walayal amu ma jarahal lisanu. Bahwasanya luka-luka yang disebabkan sayatan pedang masih bisa disembuhkan. Tapi luka yang disebabkan sayatan lisan sulit untuk disembuhkan. Orang mukul kita mungkin kita sakit tidak apa. Tapi kalau ada orang pernah celah kita, kamu goblok itu kita ingat sampai hari kiamat mungkin. Ini orang pernah bilang saya goblok. Sakit hati, padahal kita pintar misalnya. Jadi mereka tatkala tidak bisa memukul Nabi, tidak bisa membunuh Nabi karena ada Abu Talib, maka mereka mengganggu untuk mengganggu isi hati Nabi SAW. dengan celaan-celaan yang keras, hinaan-hinaan yang mereka berikan kepada Nabi SAW. Akan tapi Nabi SAW sabar menghadapinya, sabar menghadapinya. Di antaranya dalam satu hadis yang tadi saya isyaratkan dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Beliau berkata, "Ma aktsara ma ra'aitu Quraisyan asabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi makanat tadhharu min adawatihi." Aku bertanya kepada ayahku. Ya, kalau tidak salah bertanya kepada ayahku atau Urwa bertanya kepada Abdullah bin Amr bin Al-As. Oh, apa yang kau lihat gangguan yang paling berat yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata, tuhum wa qad syama ashrafuhum yauman fil hajar." Suatu saat aku bersama mereka orang-orang musyrikin Arab. Dan mereka telah berkumpul, ya. Ini Amr bin As ini, Amr bin As bukan. Jadi Amr bin As ya, tatkala itu masih masih kafir, masih musyrik. Jadi Abdullah bin Amr bin As bertanya kepada ayahnya, "Apa yang pernah kau lihat yang paling berat dilakukan kepada Nabi?" Kata Amr bin As, saya pernah berkumpul sama mereka orang-orang musyrikin Arab. Dan Amr bin As ma'ruf, terkenal dia begitu pintar dan cerdas, pintar ngomong. Namun akhirnya dia pun masuk Islam. Tatkala mereka sedang berkumpul di Hajar, yaitu di Hajar Ismail di Masjid Haram. Fadzakaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka cerita ngobrol tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, "Ma ra'aina mithla sabrina alaihi min hadzal rajul qat." Kita tidak pernah sabar sebagaimana sabar kita menghadapi Muhammad ini safaha ahlamana, bodoh-bodohin orang-orang pintar di antara kita, wa syatama aba'ana, mencela nenek moyang kita, wa abadinana dan mencela agama kita, wa farraqa jama'atana memecah belah agama kita, wa sabba alihatana dan mencela tuhan-tuhan kita. Laqad sabarna minhu ala amrin azim. Sungguh kita telah sabar padahal dia telah mengucapkan perkara yang paling buruk. Qala fa bainama huwa kadzalik idzala alim Rasulullah. Mereka sedang gunjingi Nabi tiba-tiba Nabi muncul. Tiba-tiba Nabi muncul. Fa'akbala yamshi hatta istalama rukun. Nabi berjalan kemudian mengusap hajar aswad. Kemudian thumma marra bihim ta'ifan bil bait. Kemudian Nabi SAW tawaf di Ka'bah. Falamma an marra bihim gomazuhu bi ba'dhi ma yaqul. Dia tahu mereka sedang kumpul di Hijr Ismail. Dan Nabi sedang tawaf. Tatkala Nabi tawaf lewat mereka. Karena mereka pun ngejek Nabi dengan sebagian perkataan agar didengar oleh Nabi tu zalik min fi wajhihi. Kata Amr bin saya lihat Nabi cemberut. Terlihat Nabi dengar perkataan tersebut. Jadi ikhwan, Rasulullah SAW sangat berat, lebih berat daripada tatkala dalam satu hadis disebutkan. Saya akan bacakan hadisnya. Tentang apa yang paling berat dirasakan oleh Nabi SAW. tatkala ditanya Nabi SAW ditanya, apakah yang paling berat yang kau hadapi daripada perang Uhud? Maka Nabi SAW menjelaskan, yaitu tatkala saya diusir dari kota Taif. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala diusir dari kota Taif, diusir dengan penuh dihina oleh penduduk kota Taif. Ya, tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala itu keluar dari kota Mekah bersama Zaid bin Harithah. Tahun di mana meninggalnya pamannya Abu Talib dan meninggal istrinya Khadijah radhiyallahu taala anha. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar diam-diam dari kota Mekah menuju Taif untuk berdakwah. Nabi SAW tidak menunjukkan dia sedang bersafar. Kenapa? Kalau Nabi SAW bersafar, orang-orang Quraisy akan mengejek dia. Lihat itu Muhammad tidak berhasil dakwah di sini, mau dakwah di luar. Oleh karena Nabi diam-diam keluar ke kota Taif dengan berharap agar dia menemukan orang-orang akan menolong dia di kota Taif. Begitu beliau sampai masuk di kota Taif, maka beliau bertemu dengan pembesar-pembesar kota Taif. Di antaranya Ibnu Abdin Yalail. Dalam riwayat Abdin Yalail. Tiga orang penduduk penduduk kota Taif, pemimpin kota Taif ternyata menghina Nabi SAW. Tatkala Nabi menawarkan dakwahnya apa kata mereka? Allah tidak menemukan selain kamu untuk jadi nabi. Bayangkan. <laughs> Gak ada orang lain jadi nabi. Ini perkataan yang sangat berat. Makanya tatkala Rasul ditanya, apakah kau mendapati sesuatu yang lebih berat daripada peristiwa yang kau alami di, di perang Uhud? Dalam perang Uhud Nabi sedih sekali. Wajah beliau terluka. sujarok suhu wa kusirat tu, Wajah beliau terluka, bahkan disebutkan dua gelang besi masuk di pipi beliau. Sampai tatkala ditarik oleh Abu Ubaidah bin Jarrah, ya, maka gigi beliau patah menarik salah satu dari gelang tersebut. Kemudian yang kedua pun gigi beliau yang kedua patah gigi Abu Ubaidah. Kemudian paman beliau Hamzah bin Abdul Muttalib meninggal tatkala itu. Sahabat Nabi 70 orang meninggal tatkala itu. Hari yang paling berat dialami oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam sampai wajah beliau berlumuran dengan darah. Tatkala ditanya, adakah yang lebih berat daripada ini? Kata Nabi, ada yang lebih berat daripada ini. Kapan tatkala beliau berdakwah di Taif, kemudian dihina oleh penduduk Taif. Apa Allah tidak menemukan orang selain kamu untuk menjadi Nabi? Bayangkan, ini perkataan berat. Padahal Nabi berharap agar mereka ya. Sampai ada lagi yang mengatakan kalau kamu nabi, betul kamu nabi, saya nggak ngomong sama kamu. Apalagi kalau bukan. <laughs> Ini menghina lagi. Sampai Nabi mengatakan falam Astafik, illa inda qarnil sa'alib. Rasulullah pulang dari kota Taif dalam keadaan magmum, mahmum, dalam keadaan sedih, tidak sadar, linglung. Jadi pulang dalam keadaan sedih, tahu-tahu beliau sudah sampai di Qarna Sa'alib. Maka datanglah malaikat Jibril mengatakan, "Wahai Muhammad, ini malaikat gunung telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala taat terhadap perintahmu." Maka malaikat gunung mengatakan, "Assalamualaikum ya Muhammad." perintahkan apa yang kau inginkan. Kalau kau kehendaki, latbiqanna alaihim al-akhshabain, akhshabain. Kalau kau kehendaki maka saya akan angkat dua gunung di kota Mekah saya timpakan kepada penduduk kota Taif. Itu ternyata hari yang sangat sedih dialami oleh Nabi. Perkaranya apa? Mengenai lisan. Jadi istihza. Lebih berat dialami oleh Nabi daripada tatkala beliau terluka. Demikian juga di sini tatkala Nabi Shallallahu alaihi wasallam sedang tawaf maka mereka pun mengejek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Amr bin As, Faraf tu fi wajhi. Saya lihat wajah Nabi berubah. Berarti dia dengar dan dia sakit hati. Thumma madha falamma marra bihi mathaniyah gomazuhu bimithliha. Rasulullah tawaf ke tawaf putaran kedua, mereka ngejek lagi. Didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faraftu dzalika fi wajhi. Saya lihat lagi perubahan wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma madha thumma marra bihi mithalithata fagamazuhu bimithliha. Rasulullah SAW putar lagi tawaf yang ketiga, mereka ngejek lagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi pun berkata, Tasma'una ya ma'asyara Quraisy. Nabi sudah tidak tahan. Nabi mengatakan, wahai kaum Quraisy, ama walladhi nafsi Muhammadin nafsu Muhammadin biyadihi. Laqad ji'tukum bidzabah, kata Nabi wahai penduduk Quraisy. Saya telah datang untuk menyembelih kalian. <laughs> Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tatkala itu mereka pun ketakutan tatkala itu. Fa akhadhatil qaum qauma kalimatuhu hatta ma minhum rajulun illa ka'annama ala ra'sihi ta'ir waqi'un hatta inna ashaddahum fihi usaq qabla dhalika la yarfa'uhu bi ahsani ma yajidu al qaul maka tatkala mendengar perkataan Nabi laqad ji laqad ji'tukum bidzaba saya datang untuk menyembelih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam maka yang tadinya pada ngomong-ngomong semuanya diam seakan-akan ada burung di atas kepalanya tidak bisa ngomong takut kalau gerak burungnya pergi sudah dong ngomong gimana kita bayangkan ada burung di atas kepala takut burungnya ya, diam aja tenang jadi yang benar-benar mereka berusaha mengejek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah akan kita lanjutkan masih ada bentuk-bentuk gangguan mereka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah pada hari seperti biasa pada hari Sabtu kita akan lanjutkan lagi Sabtu depan. Bagi yang ke tanah air ya <laughs> selamat jalan semoga bisa sampai tanah air dengan selamat dan semoga umrohnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun besok kita akan melanjutkan uh, eh, kitab Bulughul Maram karangan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dan kita masuk pada bab Al-Aniyah tentang bejana-bejana dan hukum-hukum yang berkaitan dengan bejana. Demikian saja yang bisa saya sampaikan insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Ada yang bertanya saya persilahkan. Terima kasih. Tadi masalah kemusyrikan atau kesirikan ya. Kemusyrikan atau kesirikan yang kemusyrikan ya. Eh, kemusyrikan terutama yang kita merasakan tradisi-tradisi tadi kata Ustaz sampaikan kan tradisi-tradisi yang uh, Tadi yang Ustaz sampaikan masalah kemusyrikan yang kita untuk apa eh, tradisi orang-orang tua kita orang-orang tua kita dulu itu kan merubahnya sulit itu. Kalau di Indonesia sini fenomenanya seperti apa Ustaz yang kira-kira yang itu berbau-bau kesirikan yang padahal masalah ibadah. Terima kasih. Eh, tradisi-tradisi uh, tanah air kita yang berupa kesyirikan sangat, sangat banyak ya. Dikatakan tradisi seperti ya menyerahkan sembelihan kerbau ke pantai selatan ini dikatakan apa? Tradisi seperti berikan sesajen kepada dewa bumi atau dewa padi saya nggak tahu juga atau dewi padi ini juga dikatakan apa? Tradisi belum kemenyan-kemenyan pada hari sekian-sekian ya ada ruh-ruh yang masih bergentayangan. Ini tradisi-tradisi yang masih di dari nenek moyang kita dan kemungkinan besar uh, di, diwarisi dari orang-orang Hindu ya. Karena dulu kita beragama Hindu. Kemudian contohnya seperti pamali-pamali, ya. Pamali tahu ya? Jangan duduk, jangan apa duduk di depan di ini nanti begini, jangan potong kuku pada hari Kamis. Nanti begini nggak ada jodohnya. Jangan makan garam terlalu banyak, nanti begini. Nah, ini semuanya ini juga salah satu bentuk-bentuk daripada kesyirikan. Ya. Dan masih banyak ya seperti seorang tatkala ingin bangun rumah, maka supaya rumahnya berkah dan tidak diganggu sebelum dibangun pondasinya, potong ayam buat tuan tanahnya. Ini saya dulu di Irian seperti itu. Jadi potong ayam tiga ekor, ditumpahkan darahnya di tanah uh, yang akan dibangun pondasi supaya uh, selamat ya, rumahnya. Kemudian juga misalnya ya meletakkan janur kuning, kemudian disertai menyan di pojok-pojok pintu. Banyak, Indonesia itu banyak. Ya, baik di Mana-mana ya. Di Sulawesi juga banyak ya. Di Irian saja ada, apalagi di Jawa <laughs> banyak ya. Tersebar ya. Ikhwani fillah zanillahu yakum para hadirin para jamaah murah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang e, di tanah air kita banyak tradisi-tradisi yang yang mengandung nilai kesyirikan atau khurafat yang tentunya tugas kita untuk mendakwahi mendakwahi masyarakat agar mereka meninggalkan tradisi-tradisi tersebut yang akan memberi kemudaratan bagi mereka di akhirat kelak tatkala hari kiamat karena dosa kesyirikan merupakan dosa besar. Baik syirik kecil maupun syirik besar, dua-duanya merupakan dosa dosa besar. Apalagi syirik akbar yang bisa mengeluarkan seorang dari Islam. Dan tentunya dakwah mereka harus berpenuh dengan kesabaran, dengan cara yang sebaik-baiknya, dengan penuh kelembutan, dengan bijak dan hikmah. Ada lagi yang bertanya? Terus Maaf eh, tadi eh, mengenai Abdul Muttalib paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kakek Abu Talib ya. Abu Talib ya. Abu Talib itu kan semenjak hidupnya apa melindungi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan matinya mati musyrik. Hmm. Apakah tidak mengenai dalam firman Allah yang berbunyi falamma nadijat juluduhum badalna juludan ghairaha liyadukul adab. Apa firmannya? Firman Allah? Falamma nadijat juluduhum badalna juludan ghairaha iya, liyadukul adab. Apakah iya. Apakah tidak termasuk dalam firman Allah yang tadi? Uh, disebutkan jadi Allah SWT berfirman kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadukul adab. Setiap kali orang-orang musyrikin tatkala mereka diadab di akhirat, setiap kali kulit mereka hangus, Allah gantikan dengan kulit yang baru. Buat apa? Liyadzukul adab. Agar mereka terus merasakan apa? Adab yang pedih. Semuanya termasuk Abu Talib. Abu Talib disebutkan ya dapat syafaat atau dapat didoakan oleh Nabi SAW sehingga meskipun dia kafir dalam neraka jahanam, tapi bukan neraka yang paling bawah. Bukan neraka yang paling bawah. Kita tahu orang-orang kafir nerakanya bertingkat-tingkat. Orang kafir yang baik tidak sama dengan orang kafir pencuri, perampok, pezina, lain. Tidak sama. Orang kafir yang baik maka hanya disiksa ya meskipun di neraka jahanam kekal di dalamnya tapi tidak sama dengan orang kafir yang jahat. Oleh karenanya ulama usul fikih menjelaskan tentang masalah eh, apakah orang-orang kafir juga akan diadab gara-gara meninggalkan perkara-perkara yang baik? Jawabannya iya. Oleh karenanya tatkala Allah berfirman, masalakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kalian terjerumus dalam neraka jahanam? Qalu lam nakum minal musallin. Walam nakun nutu'imul miskin. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Kata mereka, kami dahulu tidak sholat. Kami dulu tidak memberi apa? Makan. Dan kami mendustakan hari kebangkitan. Mereka diazab dari tiga, tidak sholat, di, karena tidak sholat mereka diazab. Karena tidak memberi makan fakir miskin juga mereka apa? Diazab. Dan karena mendustakan hari akhirat juga mereka di diazab. Menunjukkan Meskipun tidak memberikan makan fakir miskin, mereka juga diazab. Jadi orang kafir yang semakin banyak kemaksiatannya, semakin banyak azabnya. Meskipun sama-sama di neraka jahanam dan kekal dalamnya. Abu Thalib karena dia baik, ya, Rasulullah SAW mengatakan, "Laula ana lakana fid darkil asfali minan nar." Kalau bukan karena saya, Abu Thalib sudah di neraka jahanam yang paling yang paling bawah. Sehingga dia di neraka yang paling yang paling ringan tetapi nerakanya orang-orang kafir kekal dalamnya. Yang kita tahu bahwasanya neraka yang paling ringan tersebut kalau terkena sedikit bara api di bawah kaki maka otak sudah mendidih. Baru percikan apa? Api. Itu neraka yang dirasakan oleh Abu Talib. yang neraka yang paling ringan. Oleh karena ikhwani fillah Allah yakum, ya memang kita cinta kepada Nabi dan kita cinta kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi pun cinta kepada pamannya. Tetapi Allah mengatakan inna la tahdi man ahbabta. Kau tidak bisa beri petunjuk kepada orang yang kau cintai. Jangan karena kita membela Nabi, cinta kita kepada Nabi, berlebih-lebihan kita mengatakan, "Oh, pamannya pamannya masuk Islam. Atau kita mengatakan yang lainnya karena kecintaan kepada Nabi berlebih Padahal jelas dalam Al-Qur'an, dalam hadis-hadis yang sahih, Abu Talib dalam neraka, dalam neraka Jahannam. Karena ada sebagian orang karena dia saking cinta kepada Ali, dia tidak ingin bilang Ali anaknya orang kafir. Maka dia bilang Ali bapaknya juga orang Islam. Siapa Abu? Abu Talib. Karena Ali bin Abi Talib. Ini adalah uh, kesalahan. Allah alam bisawab. Ada lagi yang bertanya? Ada yang bertanya? Silakan. Silakan sini, sini Pak. Baiknya tolong. Maju aja, maju. Saya mau tanya sederhana, sederhana Silakan. saja. Apakah e, neraka dan surga itu kekal? Karena neraka dan surga itu kan makhluk. Hmm. Ya, sini, ya. Itu aja. Pertanyaannya bagus. Pertanyaannya, apakah neraka dan surga kekal? Ya. Jawabannya iya kekal. Hmm khalidina fiha abada. Allah menyatakan orang neraka orang-orang musyrikin masuk dalam neraka jahanam khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya dalam neraka jahanam. Kok kekal padahal dia makhluk? Kita bilang dia kekal tetapi kekekalannya tidak sama seperti kekalannya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang lainnya. Ya, manusia pun akan kekal, yang masuk surga pun kekal dalam surga, yang masuk neraka juga kekal dalam neraka. Adapun orang-orang Islam yang masuk neraka akan dikeluarkan masuk surga. Tapi berbeda antara kekekalan neraka dengan kekekalan Allah Subhanahu wa taala. Dalil tentang kekekalannya neraka terlalu banyak. Tidaklah mengatakan kekekalan tidak neraka tidak kekal kecuali alul bidah orang-orang yang sesat. Dan menyebarkan akidah neraka tidak kekal ini bahaya. Menyebabkan orang akan merendahkan neraka. Tidak apa-apa kan tidak kekal nggak jadi masalah. La yamutu fiha wa la yahya. Masuk neraka tidak tidak mati dan tidak hidup kekal dalam neraka selama-lamanya. Adapun kekekalan neraka, dia tabe. Jadi Allah yang menjadikan dia dia kekal. Allah yang menjadikan dia dia kekal. Bukan kekekalan sejak awal. Tapi dia mengikuti Allah yang buat dia kekal. Beda antara kekekalan Allah, Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. Ada sebelum kalimat ada itu ada dan tetap ada meskipun kalimat tidak ada sudah tidak ada. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan tetap Allah Maha Kekal, Azali dan Maha Kekal dan Allah mengekalkan sebagian makhluknya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala bukan dengan kehendak bukan kehendak makhluk itu sendiri. Jadi tetap ada perbedaan antara makhluk dengan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita mengatakan Allah hidup, kita juga hidup. Tapi kita asalnya dari tidak ada menjadi ada, Allah yang menghidupkan kita. Jangan kita mengatakan kalau kita, kita mengatakan manusia hidup berarti sama-sama hidup dengan Allah berarti tasbih, enggak. Allah yang menghidupkan kita. Demikian juga Allah yang buat manusia kekal nanti di akhirat. Yang buat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena tatkala telah terkumpulkan penduduk neraka, penduduk surga, maka didatangkanlah semacam kambing kemudian disembelah dikatakan ini maut tidak ada kematian setelah ini kata Allah Subhanahu wa taala berarti manusia akan hidup kekal kalau tidak neraka akan di di surga jadi akidah yang mengatakan surga dan neraka tidak kekal adalah akidah yang batil akidah yang batil yang harus diperangi karena membuat orang jadi malas beribadah surga tidak kekal kalau gitu buat apa kita beribadah Mungkin cuma setahun dua tahun saja terus selesai. Neraka juga tidak kekal pun demikian. Ya kita bermaksiat saja tidak kekal nanti selesai perkara. Ini tidak benar ya. Bahwasanya neraka dan surga adalah kekal dan ini akidah ahlu sunnah wal jamaah. Adakah sunnah berpuasa di bulan Rajab dan Syaban? Adakah fadilah tentang bulan ini? Allah alam besok saya tidak tahu ada hadis-hadis yang sahih tentang keutamaan khusus puasa di bulan uh, eh, Rajab maupun puasa khusus di bulan Sya'ban. Yang ingin puasa silakan berpuasa.